Jenenge wong nembung utang ki perlu mental. Bu. Halo. Cara Cilacap e, nembung nembung cara mriki napa nggih, Pak? Sami nggih. Wong nembung utang berarti lagi butuh. Nggih to? Nggih to? Nembunge tuk niku perlu mental. Apa meleh wis nembung utang sing dutangi ngucat, Ngapunten nggih Bu, lagi langka duit. Mundure niku isine luar biasa. Lah kok wong lagi butuh njaluk diutangi, teng rentenir niku njur dipinteri. Nembunge utang, nembung sepuluh nampane mung 9, nyarutange kon limolas Licik napa licik? Licik napa licik? wis licik plus picik niku namanya. Tomak minan nas. Salat si salat tapi minteri wong. Ana wong kene kados niku. Salat tapi dadi rentenir. Onten. Onten. Mangkat ora wonge? Saya tidak tahu satu-satu orang di sini seperti apa? ndak niki kula menyampaikan hak teng mriki ojo sampai kita golek rezeki dari hasil kita minteri wong karena nun sewu koh niku sae napa mboten halo halo koh sae napa mboten saya tapi koh dari hasil duit korupsi maaf ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh Sah napa mboten? Sah napa mboten? Niku nggo sedako apalagi masuk ke perut anak kita. Jangan macem-macem kali namanya rezeki. Halal haramnya sangat mempengaruhi sifat kepribadian bahkan watak seorang anak. Maka jangan sampai rezeki niku dari barang syubhat remang-remang antara halal dan haram, apa malah sampai barang haram. Jadi petani, sholat sih sholat, lima waktu gak ketinggalan. Tapi yang sawah karo gawa pacul, nampingi galengan, dumelongkos sing weru pacul ngenangi patok, patoknya dijejet. Sawah tanggane nyutine dheweke ngambani. Ana wong kene kados niku? Ana? Kaya ngapa wonge? ngaji sholat lima waktu gak ketinggalan tapi jadi petani curang Menganu petesi pendul esi eh, kembang ditebas-tebas no lamun si lamun pendule jadi pete tenanan jenenge pendul kembangnya petek udanan setitik ambrol kabeh jadi pedagang minteri wong nimbang barang sekilo kudune 10 ons mung sangang ons barangnya wis bosok dioplos karo sing saya sing bosok-bosok didokok teng tengah, sing pinggir sing ngesi waras-waras supaya bosoke payu. Niku jenenge minteri wong niku. Ngakal-ngakali bandane wong. Licik napa licik? Licik plus picik. Ora usah ditabur apa-apa. Selawatan meneh. <laughs> Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf nggih Pak Lurah. <laughs> sing kula sampaikan dulu dudu lurah mriki Jelan jangan tersinggung maaf ya lur. Insya Allah lurah teng mriki pun e, Bopo Nur Baidi SH adalah juga berangkat dari santri bahkan termasuk lare bongas. Nggih Pak Lurah nggih. Tabarukan kali Kiai didongake Pak Lurah sing kuat iman takwane kangge makmur dan mensejahterakan desa kita Allahumma. Pak Lurah jangan baper. Karena memang dados kepala desa niku tanggung jawab ageng. Diantaranya ono dalan bosok sing disalano lurae. Ono umareot sing disalano lurae. Ono bansos kurang tepat sasaran disalano lurae. Ono wingi ono rondo babaran. Sing kon tanggung jawab lurae. <laughs> maksudnya tanggung jawab di kawannya rumah sakit gitu maksudnya aku. Sing sabar nggih Pak Lurah maksudnya Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Oh baru satu Rencana mau berapa periode? Ping telu Ya Allah Orang uman umani. <laughs> Moga-moga Pak Nur Baiti Anggini pun datus kepala desa dipun tetepaken iman islami dijauhkan dari sifat dolim mampu kanti amanah amin Allahumma amin Allahumma Tomak minan nas ngakal-ngakali ne wong kita termasuk gawean dolim. Jangan sampai kita punya prinsip ih iku wong tak pinter nih kok meneng bayi ya ora protes. Bodoh dasar ki wong. Maaf. Wong disakiti didolimi meneng bayi kuwi dudu mergo bodoh. Jangan-jangan didolimi piyambake diam karena ndak cerita sama orang lain ndak cerita sama tetangga, jangan-jangan ceritane karo Gusti Allah. Wadak watul mazlumin doa orang teraniaya tembus langit itu. Bu, bu, halo. Anu ini ngajinya sampai jam 2 subuh kan? Ibu kuat. Ngisor saka listrik, ibu ibune kuat. bapak e sanggup. bapak es sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Napsi-napsi kok dewe-dewe. <laughs> Sallu ala Nabi Muhammad. Ono wong kawe zalim, maaf, ndak hanya dirinya saja yang akan menerima balasan. Kita kudu kelingan loh karo anak keturunan. In ah santum li angfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen apik. Ning nandur Allah, yo ya panene Allah. Ning jenengan kudu kengetan ono yang namanya hukum ora ora ketemu awak bakal ketemu anak niku cara cilacap ngapunten ora ketemu awak bakal ketemu anak bunandur sae bunandur awon nek dewek sing nandur ora mung dewek tok sing nompo yang namanya balasan kita kudu kelingan karo anak keturunan bukti nyoto tenggene tafsir sawi Dipun riwayatakan ada seorang laki-laki namanya Mus'ab. Sinten Bu? Mus'ab niku bapak Firaun. Jebule bapak Firaun niku Mus'ab adalah seorang peternak sapi. Sapi niku jumlahnya sampai ratusan ekor. Uh, gerimis napa Bu? Ini pripun? Lanjut uh, eh, jenengan sampai cerindil boten apa? Cara Cilacap kegerimisan niku namanya cerindil. Cara mriki? Lho nek cindil kuwi anak anak tikus. Dalam? Cara mriki? Gundil. Gundil. Ah, gundil. Gun iku gundul, dil kuwi trindil. Cara mereka kegrimisan niku gundil. Oke oke tidak apa-apa. Gundil. Enggak <laughs> apa-apa jenengan kegrimisan gundil. Oke lanjut meleh. muka muka nambah berkah makmur desa kita gerimis meniku Allahumma. Allahumma. Mus'ab bapak Efiron adalah peternak sapi. Sapinya ratusan ekor jumlahnya. Tapi jenenge wong suke niku ujian. Ning jebule mus'ab kuwi ora kuat karo ujian. Jangankan wong suke wong beriman niku ya diuji. Soale semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup. Dan kita harus ingat, hanya pohon yang berbuahlah yang akan dikeratai. Anda tahu dikeratai? Di apa ya carang kene? Di Sami. Keratai. Cara mriki? Okrotoi. Oh, buatan keratai. Krotoi. Ya Allah. Dume aku wong Cilacap jenengan pamer bosok. Nek cara Cilacap kan belakangnya kalau ngomong pakai A. Kiai mereka nek ngendika belakangnya pakai O, pantesan. Cilacap orang ana sing mangan sego. Mangane sega. Cilacap gawe wedang kopi ra nganggo gula. Nganggone gula. Masak ra nganggo lenga. Nganggone lenga, puas sampean puas. <laughs> Wong Cilacap gayo omah ra nganggo bata. Anggone bata. Cilacap ora ana wong londo. Anane landah. Dadi nek cara Cilacap kentang cara wong kene kentong. Puas sampean, puas. <laughs> Berarti kentange wong Pekalongan atos-atos. Berarti nek cara Cilacap kontal cara kene. Eh, aja aja aja. Alhamdulillah reme pakem. Ojo diterusno. Kentang ya tetap kentang gitu mriki nggih. Cara Cilacap keratai cara mriki. Buah kok rindang daunnya dan sampai banyak buahnya siap kudu dikrotoi. Ya nek ora ana buahe ora mungkin dikrotoi to. Nggih, Bu? Betul? Iman begitu. Semakin Anda setiap saat mengucap hamdalah, mengucap keesaane Gusti Allah, jenengan semakin diuji tanda Gusti Allah cinta kalian jenengan. Nanging ternyata wit ya kudu siap, kuda-kudanya kudu kuat, akarnya harus betul-betul kuat. Karena semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin meniup, resiko dati wit. Tapi dadi wit ora kersa ketiup angin, ora usah dadi wit, dadi suket mawon silakan. Tapi justru resikonya dadi suket lebih gede. Harus mau diinjak-injak oleh manusia. Nek diidak tok ora apa-apa. Langger diidak saya sih rada mending, langgar diidak wedhus. Yang diidak tok gak apa-apa lah karo duyuwe. Repot meneh resikone dadi suket. Namanya pohon Semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup. Lah Mus'ab niki diparingi sugih, tapi dhek lupa sugih niku ujian. Jebule istrinya Mus'ab kuwi wong wadon. Yo apa salah aku ngomong ngono? Jebule bojone Mus'ab sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Iku ujian terberatnya. Tapi Mus'ab gak lulus ujian, mergo istrinya gak hamil, Mus'ab menyalahkan Tuhan dan menyalahkan lingkungan. Sampai-sampai setiap ada wong wedok meteng lagi liwat, niku disepatani Allah. Diomong jelek oleh Mus'ab. wong wedok meteng baik, Mesti ke wong wedok ciri-ciri. Isane meteng dibalangi sempak tok langsung meteng ki wong ana wong wedok meteng liwat kuwi sepatane ala. Boten namung menungso tok pasing didengkeni teng piyambake, saking ketutup dengkinya kepada yang namanya hamil, sapine meteng diamuk teng dhek. Kudune wong duwe sapi, sapine meteng kan seneng. Mus'ab beda, sapine meteng sapine diamuk kok diantemi sabeti. Pas lagi nyabet iki Musab ngomong sapi meteng baik lagi majikan orang meteng-meteng kok. Saking dengkine karo meteng. Sampai sapine meteng didengkeni. Akhirnya satu ketika ada sapi betina lagi hamil disabeti cebloki karo eh cebloki. Disabeti digebuki karo Mus'ab. Ternyata sapi menika dikersani oleh Gusti Allah iso ngomong koyok menungso. Sapire ngucap, "Eh, Mus'ab, iya aku kewan. Iya aku sapi." Aku ikhlas, aku digebui karo sampean, tapi dino iki Allah merahmati aku, aku iso ngomong koyok dini sampean. Saya sampaikan, sinoso aku terdolimi, sinoso aku dino-dino digebui karo sampean, aku tetap ngucap tunggu apik, sesuk bojomu iso meteng, tapi sumpahku bojomu iso meteng, anakmu adalah terbuat dari sudut pojokane neraka. Ojo tengono tok merinding kula. Begitu ngomongnya sapi. Eh, ngomongnya mumpuni. Eh, biasa aku bingung. Maksudnya ini kui omongannya sapi tapi si nyampe no aku mumpuni. Begitu kata mumpuni. Eh bukan. Begitu kata sapi si ngomong adalah mumpuni. Mula teng Pulau Jawa, Pak. Pulau Jawa itu kan dari Jawa Timur sampai Jakarta niku tesih Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada adat kalau istrinya lagi hamil maka suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Dan mereka ten adat ngeten. Masih ada. Tetap pegang teguh. Itu bukan hanya sekedar adat tradisi tapi niku pakai dasar. Salah satunya tentang tafsir sawi bahwa ternyata sampai sapi saja punya perasaan. Andaikan dirahmati iso ngomong koyok menungso, mungkin kewan-kewan zaman saat ini kinek didolimi niku ya pasti ngresula. mulok tenggene Jawa, Pulau Jawa, yaitu istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh sembarangan mateni kewan. Di antaranya, istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh dolim sama kewan nembak manuk buatan pareng tapi ngemek manuk pareng kok hahaha sampai yo apa sing salah loh kok manuk sapa iki lagi cerita manuk sing onomatane, matane Kang Sarmin tak ulang tak ulang tak ulang kalau istrinya lagi hamil suaminya nggak boleh sembarangan mati mateni kewan. Nembak manuk ora oleh, tapi ngemek manuk oleh. Nyetrum welut nggak boleh, tapi ngemek welut oleh. Welut sing ngono matane. Semut-semut kewan cilik erat era yo dipites pun nggak boleh. Kenapa? Karena istrinya lagi hamil. Kuatire kewan-kewan sing dizolimi kuwi mau Sampai nyepatani Allah ke Allah kalau cabang bayi sing dikandut Nikulah kenging nopo yang namanya teng adat Jawa niku adatnya begitu kental. Sampai-sampai kentalnya adat teng Jawa nembe babaran patang puluh dino gak boleh metung omah. Nek wis patang puluh dino nembe metung omah. Manut tenanan dilakoni sekali metu ayune luar biasa kan buat anu tangga nih bocone deh sampai pangling. Betul. Leres. Niku adat pakai dasar semua, cuma kadang wong biyen buatan mboten jelaske sama kita apa dasarnya sehingga terkadang kita salah paham dikira niku adalah mitos ataupun pamali dan lain sebagainya diterjang mawon gara-gara nggak dijelaskan jebule mateni kewan nggak boleh apalagi sampai gawe zolim karo sak padaning menungso ketika istrinya lagi hamil jebule sapi sing disapeti karo Mus'ab niku sing ngomong iya aku kewan iya aku sapi aku ikhlas didolimi karo sampean Mus'ab tapi aku tetap dungo sesuk bojomu iso meteng tapi anakmu terbuat dari sudutnya neraka tapi Mus'ab jawab ya ora apa-apa sing penting meteng dasar wong jelei pak jawa paling jelei tetap akhirnya jur tekan ngomah non sewu musab niki gada syahwat akhirnya ngapunten kumpul karo sing wedok mula niki kene nopo tenggene kitab Fatun Nizar ku kitab cara buka sarung sampai dino gawe bocah sinoso sudah sah menurut agama dan pemerintah ada adab bahkan waktunya pun diatur dan nggak sembarangan lah mus'ab niki nembe ngantemi sapi, nembe gebuki sapi, tekan ngomah nun sewu langsung campur karo sing wedok. Dan beberapa waktu kemudian istrinya iso hamil tenanan. Tapi dua bulan satu sadurunge bojone babaran ternyata Mus'ab terlanjur mati alias mo memutar. kok semangat banget jenengan. Untung ki bapak e Fir'aun si Mus'ab ora apa-apa. Ternyata Mus'ab mati saat durungnya anak Elahir Akhirnya ketika anak Elahir jebule bayi lanang diparingi asmotang tang e diparingi nama Walid. Sebelum namanya Firaun, nama aslinya Firaun niku Walid. Walid niki nih saya ning jebule karena kena sumpah sapi sing didolimi teng almarhum bapak Eh. Ternyata Walid niki memang pertumbuhannya cepat ketimbang bayi liane. Sing liane nembe mangan gedang, dhek mangan krikil. liane nembe belajar anu melek dheweke wis kemurep. Sampai-sampai Mus'ab niku liane durung usia balik, dheweke menginjak usia balik rumiyin. Pertumbuhannya niku cepat. Nanging gini ku saking cepeten nakale luar biasa. Sampai-sampai gawean tusok is diticipi kabeh. tusok durhaka karoma, eh tusok zina. Maaf nggih. Eh si remaja wis dolanan wedokan yo judi. Wis ngabrul-ngabrul dunya ora karu-karuan sampai hobinya niku judi, main lotre. Satu ketika main niku nesu jengkel. Walid, Walid, Namamu ki apik, tak didik yo sing apik. lo jebule bareng gede kok ngene iki anane kowe Walid. Piye makmu nggone ngomongi? Jebule Walid jawab, "Mak, ora usah mawi ngomongi kok. Ana aunul syahwati." Kata Firaun niku. Saya adalah iso ngatur nafsuku dhewe. Ana aunul syahwati. Aku adalah pengendali nafsuku dhewe ra usah mami dadak ngomongi aku. Korong nyentak-nyentak. Akhirnya saking mangkele yang ngucap, "Yo, jenengmu dualit malit tak undang aun kue, Aun kue artine pirang-pirang syahwat, pirang-pirang nafsu. Sing akhirnya si Walid niki semakin menjadi-jadi nakal luar biasa. Satu ketika DE menang judi, menang lotre, DE sugih. Bareng suge, DE ngaku raja. Kenapa dia ngaku raja? Karena saking suge. Bahkan akhirnya dia mengaku Tuhan karena nggak pernah sakit sama sekali. Dari kecil kawit babaran, eh babaran, kawit lahir tengah alam dunia nganti tekan dewosone nganti tekan matine, jebule walid niku gak pernah sakit. Apa mulai mumet loro untu, nggak pernah niku. Masuk angin keroan blas, pilek niku nggak pernah. Dan sama sekali nggak pernah sakit niku yang namanya walid. mulut dhek niku saking sombongnya dia mengaku Tuhan. Dan ternyata Bareng dhewe wis ngaku Tuhan nikulah dheweke mengubah namanya sendiri dari Walid ke Firaun. Sir artine Melayu nguber, aun pirang-pirang syahwat. Dados Firaun adalah wong sing selalu buru nafsu ning dunya. Ngejar nafsu nafsune duniawi. Lo ngapun tenek kita kudanan setitik grimisan jenengan jur mangkene iki do tutupan. Niku wajar karena melindungi diri ben sakit. Jenengan paham kali badan. Grimis setitik pilek. Krimis setitik mumet. krimis setitik rasanya gak karu-karuan, yo masuk angin. Niku wajar, Bu, ndak apa-apa. Namanya manusia niku sakit wajar diparing sakit niku nggih ngelunturaken dosa, nggih ngelong dosa bahkan sampai kita sakit niki tanda kita niki katakan iman. Tapi nek wong kok gak pernah sakit, uh jangan-jangan ki ciri-ciri keturunan e Firaun niku. Meriang-meriang niku sangat-sangat wajar dan kita harus ikhlas menerima. Sing dikepingin yo sehat terus. Tapi kok non sewu nenek saya terus gak pernah meriang ciri-ciri nih Fir'aun nih Dan ternyata Fir'aun kelakuannya model ngono Salah satunya karena memang dari sumpahnya Seekor sapi yang terdolimi Sehingga ngucap ngono diaminkan oleh Gusti Allah Niki lakai nopo kulok jenengan matur sing sae-sae tumindak yo ya sing sae bene tandurane apik yo ya panene iso sing apik amin Allahumma Oh, jebule grimise rada banter nggih, Bu. Mboten? Kan niki nyatane dalane teles kok. Lanjut. Uh, memang jam berapa ini jam berapa? Jam? Jam songo. Piye nih kok jam songo? Saya kok tidak percaya sama orang sini ya. Karena saya dari tadi meniteni dan menengeri jenengan ki jangan oh iya Allah setengah rolas kalau mangkene ki minggat jam setengah setoso, leres ki setengah setoso eh ya jam setoso kurang seberapa ternyata niki wis jam setengah rolas pagi ya Allah berarti pun cukup nggih Kok lanjut? Niki kula catet temeriki satu jam setengah, Bu. bukan percaya talat kuwi karo panitia. Dalam Dalam dalam tambahi. Salah ngeten Pak, mau kula ngucap kali panitia ngeten. Anu kula mangke minggahe kasih nggih jam songo, nah panitia balik tanya, "Loh, kasih kasih karep nang mumpuni?" Yora, ora, ning endi-endi. Yo ya ceramah ning curug tanggene Bongas. Mboten maksud nek ngaji kewangen kenging napa? Nek ngaji kewangen bahaya, aku kan bocah. Loh, durung payu rabi kan bocah, Bu. Aku ki bocah, nek ngaji kewangen ki bahaya. Apa malah mau awan ora turu? Nek awan ora turu kan bengine rewel, Bu. Mula sak durunge rewel. <laughs> Pagi kula wau ngisi pengajian teng Banyumas wontene kula wau wonten ing Purbalingga langsung pindah mriki. Saking mriki ngenjang pagi kula tesi teng ngene Pekalongan, badhe zuhure kula wonten ing ngene Batang, Batang Batang Wetang Pekalongan. Lalu sedinten ngenjang tesi teng Pekalongan sedanten iki dua hari nggak pulang. Sampai wau kula ning kesi koper niku bapak kula matur Arab maring arep merantau maring endi mumpuni? Aku ditakoni dikira merantau. <laughs> Bapak kula niku paham nek kula wis ning kesi koper kuwi tandane 2 sampai 3 hari ndak pulang, kadang sampai 4 hari ndak pulang. Paling nek sampai 4 hari niku namung gantos sopir, gantos kendaraan kali gantos asisten tapi mumpuni tidak tergantikan. Setengah rolas. bahkan non saya sangat uh, panci kula wau matur kali panitia pilih saya itu radikirang sehat nambe mon kula ngombe botrek mangkene iki yen apa ngombe botrek mergo niki sawek cenat-cenut sanget untune kula dados niku alhamdulillah wasilah botrek niku opat namung nggih lantaran nggih Bu nggih sing maringi mantun tentu Gusti ning lara untu lara weteng mumet masuk angin kembung ora iso ngentut kuwi obate botrek tok setunggal niku ya alhamdulillah murah nanging ora mawin dadak teng rumah sakit blas mula Sing terpenting adalah gede syukure hari ini ambekan kumpul kita wonten mriki ini sangat didambah-dambakan kalau sing alam kubur. Mula hari ini alhamdulillah lari-lari bongas gini ku bocah ngasem. Berarti niki dusunnya dusun ngasem. Desanya desa Jorok alhamdulillah. Dalam-dalam. Nggih. Dusune ngasem. Sekedap, sekedap. Dusune ngasem, desane jorok. Leres nggih Pak Lurah? Nggih, kok jenengan nyalahke kula. Setiap daerah niku ada bahasa sendiri. Kalau di tempat saya, Grumbul itu adalah dukuh utawi kampung atau dusun. Onten mali, tapi nek desa itu bu bukan kelurahan namanya desa ya tetap desa. Kelurahan itu dipimpin oleh Pak Lurah biasanya PNS. Tapi kalau modelnya sistem masih coblosan pemilunya, itu berarti memang desa karena memang e, lurah kepala desanya dipilih oleh masyarakat. Dados dusune, bloknya, dukue ngasem. Ngono nggih? Desanya Curug, paham nggih? Nggih ben salah paham. Alhamdulillah ngaji tanggene dusun ngasem desa cur. Cur. Cur curug napa curug? Curug. Curug. Angel banget ngomong wong. Curug. Desa Curug semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita rekan-rekan Bongas Singkang berjuang luar biasa. Jangan hanya hari ini saja, tapi tetap lanjut di tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya sekedar ngundang mumpuni Tapi setiap pengajian rutin Ataupun kiai kampung semangat Semangatnya etnik. Amin Allahumma kita semua warga masyarakat Ngasem lari-lari pemuda-pemudi kita selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, meringkam manfaat ingkang barokah ngasem curug dijauhkan dari segala wabah musibah dados masyarakat ahlul ibadah masyarakat ingkang ahlul jannah pungkasan yusok sakit husnul khatimah amin Allahumma Sebentar ada informasi dari panitia Pengumuman, pengumuman dari akhirat Barang siapa berangkat ngaji Belum dipimpin doa gugupan Bali Maka suaminya nikah lagi Jangan pulang terlebih dahulu 2 sampai 3 menit namun mari kita hikmat mengaminkan doa kasanake dipun imami kalian Romo Kiai. Kula dereng wantun mimpin doa Pak Kiai amargi kula tesi santri yang kedua kula yang istri, kula dereng kabarengan ijazah saking Kiai kula, mari kita tabarukan ngalah barokah nyun siada doa, wasilah doa sing mangke ingkang dipun imami kalian Bapa Kiai. Yang pertama terima kasih keluarga besar masyarakat Ngasem baik pemudanya ataupun sedoyo keluarga masyarakat Ngasem atau sembah Pak Kepala Desa matur sembah sangat bah Kiai mugi-mugi sak bibare doa panjang kondur wilujeng widodo lir ing kali saking sambil kalau menapa banser fatayat Ibnu IPPNU dan seragam oren ini apa namanya KPK katok pedot kolore piye sampean <laughs> apa apa KPP KPP apa itu Oh, Korps Pelajar Putri dari Ibnu IPPNU juga. Alhamdulillah tepuk tangan dula dula tadi lah. <laughs> Wis bengi gara-gara neka PP sanes KPK. Saya kira KPK katok pedot kolore. E, eh, jodone KPK ki mumpuni DPR. Kulo niki titelnya DPR Durung Payu rapi, Terima kasih. Monggo sama ke doa dipun imami kalian Bapak Kiai sedaya lepat nyaki pampunten. Mugi-mugi sak bibare doa anjan kondur tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Setelah lepat nyaki pampunten usik wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuatipun imami popo ya, Sallu ala nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz